Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, peserta kajian Sabtu pagi Masjid Pakum Dalangan yang dimuliakan Allah Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lanjutkan tadi ada beberapa kosakata yang kita lewati atau tidak kita tegaskan maknanya. Yang pertama tadi ada dari perkataan Qurtubi empat tolak di halaman 126 karena hujan itu membahasakan al empat e, di kampus Munawir tidak ada itu penjelasannya adanya malah di ini almaani.com kamus Arab-Arab di internet almaani.com di sana ada penjelasan saubun tonun artinya lahu bitona kain yang memiliki bitona bitona artinya adalah khilaf tutup bidakhiliha di bagian dalam pakaian dalam itu yeah, bitona Ya, kemudian ihin di bab jihad eh, masih dari almahani.com ihin Ihin adalah isim fi'il Ihin adalah atau ihi isim fi'il lil istizah lil istizadah min hadisin atau amalin ma'hudin. Kalau ihi pakai tanpa tanwin maka isim fi'il amal artinya istizadah minta tambahan perkataan atau perbuatan yang telah diketahui. Kalau kemudian ditanwin maka jadi nakirah Faidan lawan taha jika ditanwin karena tulisadah min hadisin au amalin ma maka minta tambahan dari semua perkataan atau semua perbuatan. Wataku lil iskat wal kaf dan kadang maknanya e, lil iskat untuk menyuruh diam wal kaf dan menahan diri bimakna hasbuk dengan makna cukup bagimu. Ya, maka jika ini jika ditanwin itu nakira, jika tanpa tanwin itu ma'rifat. Diamlah dari apa yang dikatakan atau tambahkan apa yang dikatakan yang baru saja dikatakan. Eh, namun terkadang maknanya hasbuk. Mungkin ini yang tepat hasbuk. Ihil jihad min faridah. Cukuplah bagi Anda e, tentang wajibnya jihad eh, yang dilalaikan oleh kaum muslimin bertada'a dan berkerumun didaha untuk melawannya ada uha musuh-musuhnya kemudian ikhtinaq di kamus Al Munawir di halaman 135 ikhtina artinya pingsan karena udara busuk. Ya, pingsan karena asap atau bau yang tidak sedap yang muncul dari api kemudian pingsan karenanya itu ikhtina. Apa bahasa medisnya? Ya. ya, karena bau api atau asap ya, kemudian terhirup terus akhirnya pingsan itu istinaq. Kemudian kita lanjutkan di bab yang terakhir di kitab ini Tanbih ala hadis atau eh, peringatan tentang sejumlah hadis yang baik Mimma latu sidatun yang punya hubungan dengan topik buku ini. Hadis pertama, hadis yang mengatakan asyita wabiul mu'min. Musim dingin adalah musim seminya orang yang beriman. Dan kelima Ahmad dan yang lain dari jalur Darrat dari Abil Haitham dari Abu Sa'id bihi dengan redaksi di atas. Ibnu Jauzi mengatakan e, mengutip perkataan dari Qudni. Hadis ini secara bersendirian dilihatkan oleh Amr ibn Darat. Ahmad mengatakan hadis-hadis yang dilihatkan oleh Darat adalah hadis-hadis yang mungkar. Tapi dengan keterangan ini Anda mengetahui salahnya ulama yang menilai Hasan hadis ini semacam Haisami di Majmu' Zawaid dan Al-Munawi di Faidul Qadir Sahab Jami' Sahih. Ya, maka dari sudut pandang yang lain kita katakan hadis ini diperselisihkan. Ya, dinilai hasan oleh sebagian ulama Al-Haythami dan Al-Munawi Kemudian dinilai taif oleh Ibn Jauzi dan Qudni dan Qudni Kemudian hadis yang kedua sebab semua penyakit adalah dingin. Diatkan oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil dengan sanad yang sama yang lewat Ibnu Adi mengatakan hadis batil. Dan di sini punya banyak jalur dan banyak redaksi semuanya seputar makna ini dengan sanad-sanad yang benar. Kemudian yang ketiga dari Abu Hurairah Sesungguhnya asabah matarun terjadi hujan di hari Aid maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat Aid di masjid. Diatkan Al Hakim Abu Dawud Ibnu Majah. Dinilai Sahih Al Hakim dipuji oleh Ad Dahabi. Dicatatkan lagi juga dinilai Sahih oleh An Nawawi di Al Majmu. Al Albani di Risalah tipis beliau judulnya Salatul Aidain dan mengatakan wa fi hadza tashih dan nilai sahih ini nadaran bayyinun satu hal yang jelas-jelas kurang tepat karena pos sanad hadis ini adalah Isa ibnu Abdul A'la dari Abi Yahya Ubaidillah At-Taimi makanya adalah salam yang dahir majhul Zahabi di Muhaddab Sunan hakim mengatakan Ubaidillah itu dhaif di sini juga dinilai taif oleh Al-Habib Hajar di atas al habib dan Bulul Maram dinilai taif oleh sanani di Subul Salam. Ya, maka sudut pandang yang lain karena dengan hadis ini, hadis ini diperselisihkan e, diperselisihkan statusnya dinilai sahih oleh Al-Hakim, al habib dan An-Nawawi dinilai taif oleh Ibnu Hajar dan Sanani. Demikian juga kemudian dilanjutkan oleh Al Albani. Dan di sini kemudian kita jumpai ada namanya madar, madar sanad, madar hadis. Ya. Madar hadis. Madar hadis itu adalah rangkaian hadis yang semua jalurnya itu lewat situ semua. Hmm. Maka aslinya sanatnya satu kemudian cabangnya banyak. Nah sanat yang satu itu namanya madar. Ini satu. Kemudian dari sini kemudian bercabang. Nah yang satu ini namanya madar, madar sanat. Paham? Jadi kalau satu hadis itu ada sanatnya itu punya madar, itu aslinya hadis itu sanatnya satu. Misalnya sahabatnya satu, anggap saja uh, boleh jadi meskipun madar itu boleh jadi nanti juga atasnya cabang. Ada tiga atasnya ternyata ketemu di sini semua. Terus dari sini nanti di sini ada dua orang, kemudian cabang lagi Nah, ini yang dua orang yang jadi titik temu semua sana, ini namanya madar. Maka dalam kegiatan takhaj hadis, ketika orang itu mengumpulkan hadis, ini, mengumpulkan hadis, membuat, kemudian membuat gambar sana, nanti pertama kali yang dicari adalah sanat-sanat hadis ini punya madar atau tidak, punya madar atau tidak. Jika kemudian hadis tersebut punya madar, maka penelitian pertama kali ditujukan kepada madar hadis. Kalau itu madar hadis yang misalnya dua orang, ya jadi itu dua orang tersebut. Ini doaif sudah selesai. Kalau madarnya doaif, mau pakai sanat manapun, ya doaif itu mau pakai jalur sini doaif. Ini doaif ini lewat sini doa. Ya. Maka kalau madarnya madarnya dhaif, maka semuanya dhaif. Dijamin semuanya dhaif. Tapi kalau ternyata madarnya tidak masalah, nah nanti baru ya, kemudian ada penelitian ya susah. Ya, penelitian susah di sangat-sangat yang lain. Di sini dhaifnya kata Albani di madarnya. Fa inna madarahu semua jalurnya itu ketemu di Isa bin Abdul A'la dari Abi Yahya Ubaidillah At-Taimi. Madarnya ada dua orang. Madarnya ada dua orang. Eee, eh, yang bermasalah mana ini? Ubaidillah At-Taimi, Abu Yahya Ubaidillah At-Taimi. Kata Dhahabi dhaif. Jadi kalau madarnya daif semua eh, sudah semuanya daif. Nanti kemudian ada penelitian yang lebih detail itu kalau madarnya tidak masalah, madarnya tidak masalah maka nanti ada penelitian yang lain. Kemudian hadis yang keempat, seandainya bukan karena syababun khusyah, sejumlah anak muda yang khusyuk beribadah, syuyuhun ruka' orang tua yang rajin rukuk dan anak-anak yang udah disusui. Eh, Bapak yang dari binatang ternak utak yang digembalakan. La sopa alaikumul adab sopa. Tentu Allah akan melimpahkan adab kepada kalian dengan benar-benar Allah timpakan. Eh, hadis ini disebutkan oleh sejumlah orang di bab istisqa. Hadis ini dihadirkan oleh Abu Yahla sanadnya terdapat Ibrahim ibn Husain ibn Arab yang ibn mengatakan la syai'a. Laisa bidhika wala mamnu tidak sifat tidak terpercaya. Saja mengatakan dhaif anaknya qawi yang dhaif. Ya, ditinggal karena an dan perawi ini jadi sebab al habib menilai cacat hadis ini dalam Al-Mizan. Demikian juga Ibnu Hajar di Al-Mizan dan seterusnya. Dan yang kelima, ya Allah, turunkanlah hujan rahmat dan bukan hujan ada kena Syafi'i dalam al hum Wa min tariqatil baihaqi wa min tarikihi al-baihaqi itu salah itu. Titiknya salah. Wa min tarikihi dan jalur sanat yang sama dengan al hum itu ada juga ditemukan di baihaqi dalam sunatnya. Artinya sanatnya yang baihaqi sama al hum itu satu, sama. Ya, baik hakik dalam sunannya dan juga dalam ma'rifat sunan wal kata dari Mutalib ibn Hantok secara mursal didiamkan oleh bahagi dalam al-ma'rifah dan dinilai cacat oleh bahagi dalam as-sunan dengan mengatakan ini mursal Al-Albani di Minah mengatakan ini iklan penilaian cacat yang kurang sempurna karena di yang terdapat juga Ibrahim ibn Muhammad yang dia adalah Ibn Abi Yahya al-Aslami al-Madini yang matruh dan tertuduh bil Tertuduh bil gadib itu artinya uh, dijumpai pernah bohong dalam pembicaraan manusia namun belum pernah tertangkap basah membuat hadis palsu. Namun dicurigai dia juga kemungkinan ya, ya, membuat hadis palsu. Makanya mutahin tertuduh memalsukan hadis Nabi. Namun baru tertuduh bukan belum punya bukti karena dia baru terbukti dusta dalam pembicaraan sesama manusia. Hadis yang keenam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli salat di musim dingin bagaimana dari mama minan nahar aktar au makabiya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat musim hari-hari dingin dan bagaimana dan kita tidak mengetahui mama minan nahar aktar au makabiya bahasanya eh, siang yang telah berlalu itu yang lebih banyak ataukah yang masih tersisa dan yang belum datang. Dan kelima Muhammad dari Anas eh, dikatakan oleh Al Haythami di Majmu' Zawaid dan Imam Muhammad dari jalur Musa bin Ala dan aku tidak mendapatkan biografinya. Eh, Sa'ali mengatakan dan biografinya ada di Ajar Abadatil namun ada biografi tanpa jarak juga tanpa takdir sehingga dia fi aidatil majahil dalam hitungan barisan rawi yang menjelur. Kemudian hadis yang ketujuh, hati-hatilah kalian dengan dingin karena dingin itulah yang membunuh saudara kalian Abu Darda. Diatkan oleh Sakhawi dalam Maqasidul Hasanah dengan komentar aku tidak mengetahuinya. Fa'in kana waridan jika memang betul-betul berdalil atau bersana maka e, e, betul-betul valid maka perlu ditakwil. Karena Abu Darda itu hidup setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu yang lama. Saya katakan laisa wa waridan albatta sama sekali tidak berdalil sama albatta sama sekali. Wa takwil itu fa'ul tashih dan mentakwil hadis itu adalah derivat dari menilainya sahih. Adapun Abu Darda radhiallahu anhu itu meninggal setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diantara bukti tidak benarnya hadis ini. Wa matu'wila bihi falaysa biqaim dan apa yang wa bihi dan takwil yang diberikan untuknya balai sebikai maka itu takwil yang tidak tegak yang tidak bisa jadikan pegangan Kemudian hadis yang ke-8 Ambillah dia dari pamanmu Yudkar disebutkan bahasa Nabi Alaihi Wasallam mengucapkan Kalimat ini kepada Anas Tatkala Anas melaporkan kepada Nabi bahasanya Abu Tolha yang merupakan bapak tirinya Anas karena dia adalah suaminya Ummu Sulaim itu memakan ya, embun dalam keadaan puasa. Eh, khutha min amrika ambil itu embun dari pamanmu. Paman di sini artinya ayah dirimu. Diatkan oleh At-Tahawi dalam Musnad Asar, Abu dalam Musnad, Al-Bazar dari Anas. Al-Albani mengatakan ya, penisbatan hadis ini uh, nasabatu uh, eh, dan alat bukan tambahan penisbatan ke hadis ini tadi Tohawi, Abu Yahla, Al Bazar, kemudian Tal Al Bani menambahkan hadisnya juga diriatkan oleh Hasilafi dalam Tuyuriya ada salah satu ulama namanya Hasilafi. Itu bacanya as bukan Salafi, namun Asilafi. Kemudian Ibnu Asakir dalam tarikh Dimash. Kemudian Al-Albani mengatakan yang dhaif karena Ali bin Zaid bin Juda'an itu dhaif. Kemudian hadis yang kesembilan, jangan kalian mengatakan kaus buza, jangan kalian sebut pelangi dengan sebutan kaus buza kaos artinya busur kuza artinya warna-warni catatan kaki sumiat bidzalika disebut kuza ditalawun karena warna-warni busur yang warna-warni kata eh, di sini disampaikan karena kuza itu nama setan akan tapi sekolah pelan dengan sebutan kaosullah yang azawajal adalah pelangi tanda tanda aman bagi muka bumi dari tenggelam dari karena banjir. Dan kata Abu dalam Hilya Al-Khatib Al-Baghdadi dalam tarikhnya dari Wa min sangat yang sama juga disebutkan oleh berjauzi dalam Al-Mawdu'at dan Hakiman dan berjauzi Jauzi satis ini dengan manis palsu. Jadi perkataan terakhir wa tawala kalam dan berpanjang kata untuk hadis ini mengkritiknya guru kami muhaddisul asal Muhammad Nasuddin Al Albani rahimallahu taala di silsilah Silakan dirujuk ke sana. Kemudian hadis yang ke-10. Jika kan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika kita mendengar suara uh, raat, suara petir, peswaik atau halilintar. Swaik itu api, Ra'at itu suara Bakun itu cahaya ya, Bakun, maka kalau bakun apa? Gila Ra'at, petir Suaib Halilintar Gledek ya, kata orang Jawa Api Ya, api yang membakar Soaib itu yang kalau kena pohon, pohonnya jadi terbakar. Maka Nabi mengucapkan Allahumma la taqtulna bi Janganlah engkau bunuh kami dengan mukamu, jangan binasakan kami dengan siksamu, maafkan kami sebelum itu. Dan telah di dalam sunannya, Anasai dalam amal yaumi wa laila, Bukhari dan Adabul Mufrad, Al-Hakim Dinesai oleh Al-Hakim, disetujui oleh Az-Zahabi. al hakim disetujui oleh al hakim zahabi Tirmidzi mengatakan hadis yang gharibun lana afu min hadal wajah. Ai makna perkataan gharib dalam perkataan Tirmidzi dhaif. Ini kaidah untuk Sunan Tirmidzi. Jika Sunan Tirmidzi mengatakan hadis pun titik itu saja atau kurang lebih seperti itu, maka maknanya Tirmidzi mengatakan ini dhaif. Gharib dalam pandangan Tirmidzi itu dhaif. Lain hanya tapi kalau hadis Hasan Gharib nah, itu beda. ini cuma berlaku untuk kata-kata Tirmidzi hadisun Gharib. Demikian juga di dalam Taif oleh an di al Hadka dan ilahnya cacatnya adalah Abu Matar karena Abu Matar ini tidak diketahui apakah dia sebagaimana kata tapi dalam Mizanul tidak. Dan ini juga dibahas oleh al sisi di sislah Ba'ifah. Dan sudut pandang lain hadis ini bisa kita katakan hadis ini diperselisihkan dinilai sahih oleh Al-Hakim dan Al-Dahabi dinilai ta'if oleh Tirmidzi dan An-Nawawi setelah itu Al-Albani. Kemudian hadis yang ke-11 Rob kalian Allah berfirman Seandainya hamba-hamba taat kepadaku Niscaya akan aku berikan pada mereka hujan di waktu malam Dan aku akan munculkan untuk mereka matahari di waktu siang Dan tidak akan kuperdengarkan kepada mereka Suara petir Diatkan oleh At-Tayalisi Imam Ahmad, Al-Hakim eh, Dari Abu Wairah, Mabu'an dikritik oleh Ad-Dahabi dalam talkhisnya dengan mengatakan sodakah merupakan perawi dalam hadis ini tidak oleh mereka mereka. Wa awada dan Ad-Dahabi membawakan hadis ini sebagai contoh hadis mungkar yang diatkan oleh sodakah. Dibawakan oleh Ad-Dahabi di Mizanul Iqtidal Tidak daif oleh Ali Haytham dalam majelis Zawaid eh, Kemudian Wa khalafa dan sadaqah ini, riwayat sadaqah ini dalam riwayatannya diselisih oleh Abdul Mu'min Al-Abusi. Maka kalau Abdul Mu'min Al-Abusi menjadikan hadis ini sebagai riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, sedangkan sadaqah bin Musa menjadikannya sebagai riwayat siapa? Siapa? Abu Abu Hurairah. Ya, Allah. Al-Baihaqi demikian diriatkan oleh Al-Baihaqi dari catatan kaki kemudian Baihaqi menarik kuat lebih kuat dari sodakoh dibandingkan riwayatnya Abdul Mukmin al Abusi meskipun sodakoh itu rawi yang baik karena lebih kuat di sini maksudnya yang paling lemah yang paling ringan kalau tentang taifannya Nah Abdul Mukmin al Abusi ini majhul sebagaimana kata Ibnu Abi Hatim dalam Jawa Ta'dil dan ada Hati demikian juga Ibnu Hajar. Kalau Qaidi juga Afak mengatakan hadisnya tidak terjaga. Dan hadis yang ke-12 adalah Inna nasya'at bahriyah Sesungguhnya mendung itu muncul di laut halat kemudian berubah jadi mendung syamia e, di syam bahwa amtaulaha e, maka syam itu adalah yang paling berhujan ini adalah hadis yang sangat lemah saya bicarakan secara rinci dari sisi riwayat dan riwayat dalam komentarku untuk Miftah dari Sa'adah karya Ibnu Qayyim. Kemudian hadis yang ketiga belas sesungguhnya hati manusia itu lembut saat musim dingin. Hal ini karena Allah menciptakan Adam dari lumpur dan lumpur itu lembut di musim dingin. Lihatkanlah Abu Nu'aim dalam Hayatul Aulia Ya, dari muat bin Jabal marfu'an e, dan jalur yang sama disebutkan oleh Ibnu Jauzi di Al-Mawdu'an Abu Nu'aim mengatakan tafarada bi raf'ihi kalau bentuk marfu itu bersendirian diriwayatkan oleh syubah Umar ya, uh, bersendirian memarfukannya dari syubah dilakukan oleh perawi namanya Umar ibn Yahya dan dia Umar ibn Yahya ini matukul hadis. Wasahihu min kauli Khalid yang benar kata Abu Nuaim ini perkataan Khalid. hadis bi'a ya, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Abi Dawud dari Abu Zakaria. Yang kata Abu Nuaim eh, kalau marfu' daif. Bahkan karena perawinya matuh yang benar itu perkataan Khalid Allah alam sebab Khalid yang dimaksudkan Demikian juga nilai palsu diberikan oleh Dahabi dalam Al-Mizan. Kemudian yang keempat, Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak antara Maghrib dan Isya di malam yang e, malam hujan. Hadis ini dengan redaksi macam ini disebutkan oleh Syekh Said Sabi di Sunnah dan sudah kepada Bukhari. Demikian juga dilakukan oleh Syekh Bakar Abu, Abu Bakar Al-Jazair di Hajul Muslim. Al-Albani di Taman Minah mengatakan penisbatan kepada Bukhari adalah salah tanpa ragu. Bal asyukku bahkan aku meragukan kalau hadis ini punya asal muasal, punya sanad di satupun buku-buku sunnah yang beredar pada hari ini. Nah, kemudian ke sunnah dan menghadul muslim itu adalah penyelewengan dari kata-kata an-najat. Maka harusnya diadakanlah an-najat, namun tertulis al-bukhari. Fakat azahu lahu Ibnu Qudamah Ibnu Qudamah menisbatkan riwayat ini lahu kepada An-Najat di Al-Mufni Demikian juga Ibnu Dawayan di Manarus Sabil Wawa dan hadis surat An-Najat ini secara sanad dhaifun jiddan lemah sekali sebagian dijelaskan secara rinci dengan rincian yang bagus oleh Al Albani di Irwaul halil sekarang silakan lihat di sana. Adapun makna itu sisi sanatnya pada catatan kaki adapun sisi maknanya dari sisi kandungan fikihnya maka itu benar sekali dan sanatnya yang dhaif sekali Kemudian penutup eh, semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Husnul khatimah ada aku majma'tuhu ila poin terakhir yang bisa aku kumpulkan dari mutafarqatil aqwal uh, perkataan yang beraneka ragam mutaba'atatil ahkam dan hukum yang berjauhan dalam berbagai macam masalah mutabayinah yang berbeda-beda pokoknya namun muhtalifah namun E, tersusun dalam keumuman hajat padanya e, ya, adanya kebutuhan yang bersifat umum terhadap bahasan masalah-masalah tersebut sering dengan memohon kepada Allah Taala bahasanya aku telah mencocoki kebenaran menjadi kerusakan inna usabi umuji wa aku alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa ala muhammadin wa ala wasafiyah ajma'in ditulis oleh Abdul Haris Al-Halabi Al-Athari Hamidanillahi musalliyan Sering seraya memuji Allah bersalawat dan salam untuk nabinya di ah, berbarengan dengan adzan duhur pada hari Selasa ya, tahun 1415 Hijriah atau tahun 994 demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alamin Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ta'ala alhamdulillah alamin subhanahu subhanaka allahumma wa bihamdika asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu